Baik, Akhuna Fahmi, soal, endak. Andy Alan Swan. Baik. Eh, sahabat Abdullah bin Mas'ud punya kunyah. Siapa kunyahnya? Kunyahnya ya. Abu Abu Abdurrahman. Ayo, Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman. Baik. Eh, masih hantum juga. Ini tidak perlu baca ini, ingatan saja. Ya kan? Uh, lahirnya Abu Abdurrahman ini, ya, Taib, berapa tahun setelah lahirnya Nabi kurang lebih? Ayo dapat dengar suara dari belakang. <laughs> Baik, Lafaz. Soal lagi, Juan. Uh, eh, antum, Ewa, siapa namanya? Ewa, soal. Siapa Is Isma? Ewa. Uh, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, beliau masuk Islam di mana? Di Mekah atau Madinah? Di Madinah. Hmm, betul? Di Mekah. Iya, di Mekah. Beliau termasuk as sabiqunal al-awwalun beliau masuk Islam di Makkah. Ya, ketika itu sebabnya kita sudah dengar bersama ketika Rasul Ali Shallallahu Wasallam dan Abu Bakar As Siddiq ya, menjumpai siapa Ibnu Mas'ud ketika sedang mengembalakan kambing. Kambing punya siapa Hisham? Ayo, ah. kambingnya siapa? <laughs> Ah, ada di catatan tidak? Iya, Quraisy. Betul, tapi siapa? Hmm. Uqbah ibn nabi, Muayyub. Tokoh Quraisy. kami hmm. namanya Uqbah. Ah, di situ ikhwan ada pelajaran penting yaitu pelajaran amanah yang luar biasa dari sosok Abdullah bin Mas'ud Al-Hudali. Satu lagi penutup. Kenapa dikatakan Al-Hudali? Kenapa dikatakan Al-Hudali? Sebelumnya Hisham lagi. Yujib. Huzali. Kenapa Huzali? Nisbah kepada Qabilah. Qabilah Huzail. Qabilah Arabiyah Kabirah. Banyak tinggal di sekitar kota apa? Makkah. Ayo. Baik, saya rasa cukup. Ya. Nanti sesi berikutnya ada soal juga. Kita masuk kepada pembahasan ya selanjutnya ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang disebutkan di dalam biografi Abdullah ibn Mas'ud al hudzali beliau termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah. Wa tahqiq ya, riwayat-riwayat yang sahih menunjukkan bahwa beliau hijrah ke Habasyah hanya sekali. Itu pun hijrah yang kedua. Hijrah yang kedua. Nah, hijrah yang kedua. Dan hijrah Habasyah itu kan masih masa Mekah. Ini semakin menguatkan ya bahwa beliau masuk Islamnya di masa apa? Mekah. Baik. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Dan ketika beliau hijrah ke Habasyah yang kedua, ya beliau kembali lagi ke Madinah dan hijrah afan kembali lagi ke Makkah dan hijrah ke Madinah bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Baik, kita baca riwayat Ma'asyiral Ikhwah ya, riwayat bahwa Ibnu Mas'ud itu setelah hijrah ke Habasyah sempat kembali ke Makkah dan ikut hijrah ke Madinah. Apa dalilnya? Nah, ini butuh butuh dalil. Dalam masalah sirah pun juga harus ada dalil. Apa buktinya? Nah, ini masalah ilmiah, bukan masalah biasa, ilmiah ini. Di antaranya ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah disebutkan bahwa Ibnu Mas'ud termasuk di antara sahabat yang menyaksikan insyiqaqul qamar, terbelahnya apa? bulan. Beliau menyaksikan di samping Rasul alaihi salatu wassalam. Naam. Taib. Dan itu ya menunjukkan beliau kembali ke mana? Ke Makkah. Kembali ke Makkah. Karena ini terjadi pada tahun 9 kenabian kurang lebih. Akhraja asy syaikhon diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dan Al-Imam Muslim an Ibnu Mas'ud dari sahabat Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman Al-Hudzali qala beliau berkata In syaqqal qamar wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam bimina faqala ishadu ishadu Ibnu Mas'ud bercerita bulan ketika itu terbelah wa nahnu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu kita sedang bersama dengan nabi di sini dalil nahnu kami sedang bersama dengan nabi di mana di Mina. Di Mina. Fakala ketika itu Nabi mengatakan ishadu ishadu saksikan. Lihat itu kamar, lihat itu kamar bulan terbelah. Salah tunjukkan kepada penduduk Makkah karena mereka minta tanda kenabian. Dalam keadaan tanda kenabian sudah sangat banyak. Tapi itulah mereka. Kalau hati sudah terkunci, hati sudah buta, tidak bisa beriman. Mereka betul-betul menyaksikan bulan itu terbelah. Bahkan terbelahnya itu, ya, Jabal Abi Kubais itu di di antara dua belahan bulan. Bulan terbelah, gunung di antara dua bulan. Yang seperti itu saja Ya, orang-orang Quraisy masih mengatakan ini sihir. Ini sihir. Ada yang agak berakal sedikit mengatakan kalau memang sihir coba Pak kita tanya ahlul Yaman, orang-orang yang di Yaman atau kafilah yang baru datang dari Yaman, mereka melihat atau tidak di Yaman di tengah jalan. Demikian pula mereka yang pergi ke Syam. Kita tanya mereka ahlu Syam, atau orang-orang yang datang dari Syam, apakah mereka melihat bulan terbelah? Karena kalau sihir tidak mungkin seluruh apa? Seluruh tempat, tidak mungkin. Nah, ternyata beritanya yang sampai kepada ahlu Makkah, ahlu Yaman, ya, ahlu Syam, orang-orang yang berada di tengah perjalanan semua menyaksikan bahwa bulan benar-benar terbelah. Qala subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Nam iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Matahari telah atau apa in, e, bulan telah terbelah. Iqtarabatis sa'ah hari kiamat telah dekat wan syaqqal qamaru dan bulan telah terbelah. Asyahid intinya di sini ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah Ibnu Mas'ud termasuk yang melihat bulan terbelah bersama dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam berarti beliau sempat pulang setelah hijrah ke Habasyah yang kedua. Juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ibnu Mas'ud termasuk yang menyaksikan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sujud di Ka'bah sedang sholat, kemudian orang-orang Quraisy mengambil isi perut onta. Onta disembelih, isi perutnya diambil dibawa, ditaruh di mana? Punggungnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal sebelum lanjutkan, kejadian itu setelah kematian Abu Talib atau sebelum? Setelah. Tidak berani mereka melakukan itu. Ya, tidak berani mereka melakukan itu. Tidak berani. Ya. Jadi mereka semakin berani kepada Nabi. Gangguan fisik itu setelah wafatnya Abu Talib. Memang luar biasa. Ya. Taib. Ini ma'asral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah, dan kejadian itu dilihat oleh Ibnu Mas'ud. Kalau kita baca sirah Nabi, ya, eh, Abu Talib, Khadijah ini kan meninggalnya beriringan pada tahun 10 ya kenabian sebelum Isra Mi'raj. Ya. Nah, dan kejadian itu dilihat juga disaksikan oleh Ibnu Mas'ud. Apa tadi faedahnya? Berarti beliau sudah kembali dari Habasyah. Kisah ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Subhanallah, ini riwayat-riwayat sahih semuanya. وأخرج شيخان وغيرهما diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim wa ghairuhuma dan selain keduanya An Ibnu Mas'ud dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala berkata Ibnu Mas'ud kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi alaihi wasallam adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam yusalli indal bait ketika itu sholat di depan Ka'bah. Wa Abu Jahlin ada Abu Jahal di situ. Wa ashabun lahu dan sahabat-sahabatnya Abu Jahal julusun sedang duduk. Biasa mereka duduk di sekitar Ka'bah. Dan Nabi alaihi wasallam yudhiru, yudhirul Islam, yudhirul qira'ah. Nabi alaihi wasallam kokoh sabar di atas al-haq. Nah, beliau sholat ketiga itu. Idqala ba'duhum li ba'd. Mereka satu dengan yang lain berkata, ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan. Siapa di antara kalian yang mau membawa isi perut onta bani fulan yang baru disembelih? Siapa yang berani bawa? fayadahu ala zahri Muhammadin idza sajada lalu ditaruh diletakkan di atas punggung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sujud siapa yang berani ya subhanallah di antara mereka namanya teman buruk teman duduk yang jelek kalau sudah bareng bersama sudah saling mempengaruhi makanya penting untuk kita mencari teman duduk yang apa yang baik di situ subhanallah ada seorang yang ya paling buruknya fan ba'asa asqal qaum. Di antara mereka ada yang mengatakan saya siap. Faja'a bihi. Dia ambil isi perut onta Bani Fulan menanti Rasul sujud begitu Nabi sujud sallallahu alaihi wasallam wada'ahu ala dhahrihi baina katifai diletakkan di punggungnya di antara dua pundaknya Nabi posisi Ya subhanallah. Rasul yang paling mulia. Di tempat yang paling mulia. Di saat sujud yaitu kondisi yang paling mulia, paling dekatnya seorang hamba dengan Allah subhanahu. Luar biasa ini. Rasul yang paling mulia di tempat yang paling mulia di depan Ka'bah dalam keadaan yang paling mulianya. Ini kalau orang sehat, ya, walaupun orang kafir kalau masih masih ada sedikit, ya, tidak akan berani melakukan seperti itu. Tapi itulah mereka. Dan mereka tahu siapa Nabi alaihi salatu wassalam. Orang yang sangat mulia. Al-amin. Tidak pernah dusta. As-sadiq. Tapi seperti itulah. Mereka tertawa satu dengan yang lain. Subhanallah. Asyahid di sini, apa kata Ibnu Mas'ud? Wa ana anzuru. Saya melihat, kata Ibnu Mas'ud. Saya melihat. Tetapi la ugni syai'an. Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. La ugni syai'an. kana li mana'ah. Hanya berandai-andai seandainya saya punya mana'ah. Punya kekuatan untuk bisa ya membela nanti. Siapa yang membela? Fatimah. Ini membuat pukulan berat bagi mereka sesungguhnya. Ya. Anak kecil, ya, seorang wanita ya, mendekati ayahnya, abinya, dibersihkan, ya. sehingga bersih, ya. sambil menangis. Ya. Ini kalau orang masih punya hati, semestinya terpukul. Ya. Anak kecil saja bisa berbuat baik seperti ini. Nah, Fa subhanallah. Nah, mungkin kalau yang mendatangi Abu eh, Ibnu Mas'ud lain ceritanya barangkali. Anak kecil akan sangat hina seandainya mereka memukuli anak kecil. Ya. Asyahid intinya di sini Ibnu Mas'ud melihat wa ana anzuru la uni syai'an law kana li mana'ah. Baik, wahadil kisah, kisah ini ya kata Al-Hafidh Nah. terjadinya kapan? Ba'dal hijrah asaniyah setelah hijrah yang kedua ke Habasyah. Demikian Al-Hafidh berkata dalam Fathul Bari, Juz yang ketujuh, halaman 167. Ya, ini semuanya penjelasan Naimah. Ya, dalam kitab Fathul Bari, Juz yang ketujuh, halaman 167. Bisa difahami tidak? Bisa. Ah, tidak ada gangguan bahasa Melayu sama. Nah, Alhamdulillah. Saya khawatir. <laughs> Baik. Kita masuk lagi dalil yang berikutnya. Nah, dalil yang ketiga. Dalil apa ini? Yang menunjukkan Ibnu Mas'ud pulang setelah hijrah yang kedua. Dan nanti hijrah bersama Nabi ke Madinah. Ya. ya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim akhraja Muslimun di sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Juga Imam Tirmidzi di Sunan wa Ahmad fil Musnad. Taib Berkata Al-Qamah. Al-Qamah ini muridnya Ibnu Mas'ud. Kultu li Ibnu Mas'ud. Termasuk murid-murid besarnya Ibnu Mas'ud. Al-Qamah. Saya bertanya kepada Ibnu Mas'ud, "Hal syahida ahadun minkum ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatal jin?" Apakah di antara kalian, ya Ibnu Mas'ud ada yang bersama dengan Nabi Lailatul Jin. Disebut Lailatul Jin, malam jin. Itu malam di mana Nabi menghilang. Ternyata pergi bersama dengan sekawanan jin. Pertanyaannya tadi, apakah ada di antara sahabat yang ikut bersama Nabi ketika itu? Kata Ibnu Mas'ud, la. Tidak. Tidak ada yang bersama dengan Nabi ketika itu. Tetapi kejadiannya seperti ini. Walakinna kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kami bersama Nabi zata lailatin di waktu malam. Sedang bersama Nabi tiba-tiba fafaqadnahu kami kehilangan Nabi. Nabi hilang. Tidak tahu jejaknya di mana. Kemana Nabi pergi? Ya. Fal tamasnahu fil audiyah. Kami pun mencari Nabi. Kemana mencarinya? Sampai ke audiyah. Tahu audiyah? Wadi. Ya. Sungai kering. Kalau di Madinah ada Wadil Aqiq. Kalau kita pernah ke Dhul Hulaifah, Mikot, itu di samping Mikot ada sungai itu. Ya, kering. Itu Wadi Aqiq nyambung sampai ke Al-Jamiah Islamiyah. Panjang nih wadi akid. Itu wadi. Artinya apa? Sahabat betul-betul mencari. Sampai di sungai dicari. Juga menunjukkan sayang dan cintanya kepada Nabi. Luar biasa. Ya. Nah, orang kalau sudah sayang seperti itu, dicari. Kami mencari Nabi faltamas faltamasnahu fil audiyati syi'ab. sampai jalan-jalan celah-celah pun kita cari. Tidak ketemu. Sampai berkesimpulan dengan kesimpulan yang mengkhawatirkan. Berpikiran dengan pemikiran yang ya ada yang mengatakan beliau dibunuh. Uktila, jangan-jangan dibunuh. Austutira atau di bawah terbang ustupiro kalau bicara bicara di bawah terbang ini oleh jin ya. nyatanya tidak ada pencarian sudah luar biasa tidak ketemu kalau kata Ibnu Mas'ud Fabitna bisyarri lailatin kami pun bermalam dalam keadaan sangat sedih. Kita katakan malam yang sangat jelek bagi kami. Ya yakni kesedihan yang luar biasa. Falamma asbahna ketika kami masuk waktu subuh, idza huwa ja'a min tibali al-Hira. Tiba-tiba Rasul datang dari arah gua Hira. Dari arah sana beliau datang. Tiba-tiba muncul Nabi Ali salatu wassalam. Qala maka kami berkata, "Kulna faqadnak." Ya Rasulullah, kami kehilangan engkau. Di mana engkau ya Rasulullah? Fatalabnak. Kami mencari engkau ya Rasulullah. Falam najidka. Kami tidak dapatkan engkau. Kami malam itu demikian sedih ya Rasulullah. Faqala Nabi kemudian mengatakan. Atani da'il jin. Datang kepadaku da'i dari kalangan jin. Ya. Kalau jin itu tidak punya nabi dari kalangan jin tidak ada. Tetapi yang ada adalah mundir, pemberi apa? Peringatan, da'in, Da'in. Kalau nabinya sama, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mungkin hadir di majelis kita ini dan banyak bisa jadi. Ya. Jadi yang namanya dakwah itu tidak boleh putus asa. Hatta yang hadir satu orang, dua orang, mungkin ilmu kita yang dengar banyak di kalangan -jan. Jangan berputus asa. Nanti akan ada kisahnya lagi. Ya. Ala kulli ma'asyiral muslimin Nabi bercerita, saya didatangi oleh jin. Fazahabtu ma'ah. Saya pergi bersama jin tadi. Faqara'tu alaihimul Qur'ana. Saya bacakan Al-Qur'an kepada mereka. Qala kemudian berkata Ibnu Mas'ud, Fantala bina," kita diajak oleh Nabi, "Fa'arana asarohum ditunjukkan kepada kami bekas-bekas mereka wa asaroni ronihim bekas-bekas perapian mereka, api mereka. Jadi masih ada bekas-bekasnya ini. Semalam kita di sini, kita ketemu dengan jin di sini. Ditunjukkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud beliau kembali atau pulang dari Habasyah setelah hijrah yang kedua. Cukup ini tiga dalil. Yang meriwayatkan semuanya Ibnu Mas'ud. Saya melihat, kami hadir, kami menyaksikan. Baik. Baik. Kemudian juga kenapa kita menyebutkan kisah Ibnu Mas'ud? Di antara sebabnya karena kalau kita bercerita Ibnu Mas'ud mesti bercerita Nabi alaihi salatu wassalam. Dan karena beliau termasuk as-sabiqun al-awwalun, maka cerita Nabi dari awal sampai akhir. Sampai hijrah. Ini kan semua tidak lepas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kita masuk pada kisah berikutnya yang masih terkait dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Untuk kita ambil faedahnya tentu. Tentang masyahid, ya, peperangan-peperangan yang diikuti oleh Ibnu Mas'ud. Syahidah radhiyallahu taala anhu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Badran. Beliau ikut perang Badar bersama Nabi alaihi salatu wasallam, ikut perang Badar. Wa Uhud, juga ikut perang Uhud. Wal Khandaq, juga ikut perang Khandaq. Wa Bai'atul Ridwan, ya, Bai'atul Ridwan. Sa'irul masyahid dan semua peperangan ikut. Allahu Akbar. Nah, satu kali perang saja bersama Nabi luar biasa. Ini semua masyahid, semua perang ikut. Dan itu keutamaan yang luar biasa. Nah, ada orang bertanya. Ada orang bertanya kepada kalau tidak salah Ibnul Mubarak. Siapa yang lebih afdol? Muawiyah bin Abi Sufyan atau Umar bin Abdul Aziz marah Ibnu Mubarak. Marah Ibnu Mubarak. Dibandingkan seorang tabi'in yaitu Umar bin Abdul Aziz dengan seorang sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Nah, menyebutkan keutamaan sahabat termasuk debunya atau debu jihad yang menempel pada ya pakaian para sahabat atau namanya dalam kehidupan mereka itu berat timbangannya di sisi Allah. Sholatnya mereka di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan mengaminkan. Mereka mengaminkan bacaannya Nabi. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Sahabat jadi kalau mau bertanya mana yang lebih afdol, salah pertanyaannya. Ya. Salah pertanyaannya. Aslan pertanyaan itu tidak tidak semestinya muncul. Ya. Sholat di belakang Nabi, ya, kemudian berdoa Nabi mengaminkan. Luar biasa mereka ini sahabat Nabi Ridwanullah alim Apalagi perang semuanya ikut seperti Ibnu Masudin. Perang Badar ikut, perang Uhud, perang Khandak, Bayatul Ridwan, sairul Masyahid. Nah. Ikhwati kiram rahiman rahimakumullah. Dan beliaulah orang yang membunuh Abu Jahal dalam perang apa? Perang Badar. Bersama dengan dua putranya Afra memenggal kepalanya Jahal ya. ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu Ikhwati wa akhwati fillah rahiman rahimakumullah ya. Dan setelah Rasul wafat ya dipercaya oleh Abu Bakar, oleh Umar bin Khattab ya. Dan kita akan baca nanti sebagiannya ya. Bagaimana Umar bin Khattab mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah. Dalam keadaan Umar bin Khattab sebenarnya tidak ingin berpisah dengan Ibnu Mas'ud. Sampai Umar berkata kepada ahlu Kufah, saya lebih mengedepankan kalian, mengutamakan kalian daripada saya. Daripada saya butuh dengan Ibnu Mas'ud. Tapi karena ingin tersebarnya Islam, ya, ingin baiknya kaum muslimin diutus ke Kufah. Asyahid intinya itulah Ibnu Mas'ud. Sekian banyak keutamaan. Wa min fadha'ilihi di antara fadha'il keutamaan Ibnu Mas'ud di samping peperangan-peperangan yang beliau ikuti, beliau adalah sosok yang selalu bersama Nabi dan menuntut ilmu. Yulazim. Mulazamah. Tahu ya mulazamah? zaman itu ya selalu mengiring, ya. Tidak ingin berpisah. Kalau bisa terus bersama untuk mengambil ilmu. Nabi Ali Shallallahu Wasallam memang mengkhususkan Ibnu Mas'ud menjadi khodim, khodimnya beliau sejak di Mekah. Ya. Karena Rasul melihat bahwa Ibnu Mas'ud sosok yang cerdas. Dan kita telah mendengar kemarin ucapan Nabi Ali Shallallahu Wasallam kepada Ibnu Mas'ud, Innaka hulamun mu'allam. Setelah melihat mukjizat itu kemarin, ya, datang Ibnu Mas'ud menjumpai Nabi Ali Shallallahu Wasallam, ya Rasulullah ajari Al-Quran. Rasul kemudian mengatakan, Ya hulam innaka rajulun mu'allamun wahai anakku, engkau ini hulam seorang pemuda yang muallam. Muallam. Memiliki ilmu, memiliki faham begitu. Faham. Ya. Memiliki faham, memiliki ya, ilmu. Ya. Oleh karena itu Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, mengkhususkan beliau. Wabillahi taufiq membawakan sandalnya Nabi ya membawakan air wudhunya Nabi alaihi salatu wassalam bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Tadi menyaksikan bulan terbelah. Di mana? Di samping Nabi. Ya. Nabi alaihi salatu wassalam sedang sujud dekat dengan Nabi. Melihat Nabi alaihi salatu wassalam sujud. Kemudian dijatuhi kotoran apa? ontak Berarti dekat dengan Nabi. Alaihi salatu wassalam. Lailatul jin bersama dengan Nabi di malam hari itu. Di malam hari pun beliau cari sampai ke Audiyah, Wasiab, dicari. Berarti memang ini sahabat selalu bersama dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika masuk Umar atau Islamnya Umar, Umar bin Khattab masuk Islam, menyaksikan, melihat sendiri bagaimana Umar masuk Islam. Ya, kisahnya luar biasa, masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu disaksikan oleh Ibnu Mas'ud. Nah. Dan yang menunjukkan pula beliau itu dekat dengan Nabi adalah ucapan Ibnu Mas'ud akhadtu min fihi sallallahu alaihi wasallam bid'an wa sab'ina suratan. Saya mengambil langsung dari mulut Nabi ya 70 surah dari Al-Qur'anul Karim langsung tidak melalui perantara. Berarti luar biasa kebersamaan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari 114 surah 70 sekian itu diambil langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itu di Mekah. Ini semua cerita tadi di Mekah. Taib. Di Madinah juga demikian. Hanya saja di Madinah ada tambahan yang berkhidmah kepada Nabi. Ada Anas bin Malik. Ya. Tapi Ibnu Mas'ud masih terus berkhidmah kepada Nabi. Alihi salatu wassalam. Ya. Sampai Abu Musa al-Ash'ari menyangka bahwa Ibnu Mas'ud itu termasuk alu baitihi. Termasuk ahlul bait. Ya. Karena bareng dengan Nabi. Rasul masuk ke suatu tempat, ikut masuk. Rasul keluar dari suatu tempat, ada pula Ibnu Mas'ud. Akhraja Syekhan diriwayatkan oleh Syekhan Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim. An Abi Musa Al-Asy'ari. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Qadimtu ana wa akhi minal Yaman. Kami datang, saya datang dan saudara saya dari Yaman. Datang ke mana? Madinah. Ini sudah hijrah. Fama kasnahinan kita pun tinggal beberapa saat di Madinah. Ma nara ibna Mas'udin wa ummahu illa min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah kita melihat Ibnu Mas'ud dan ibunya illa kecuali min ahli baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali termasuk ahlul bait lima nara min kasrati dukhulihim ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita menyaksikan sendiri Ibnu Mas'ud banyak sekali masuk bersama dengan Rasul Alaihi Salatu Wasallam. Waluzumihim lahu dan kebersamaan dengan siapa? Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Ya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Jadi memang itulah Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersama dengan siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Ya. Jadi demikian beliau masuk bersama dengan Nabi, membawakan sandalnya Nabi, dibawa sandalnya Nabi. Ya, wisadahnya juga dibawa, wisadah. Bantalnya Nabi dibawakan, siwaknya Nabi dibawakan. Ya. Air wuduknya Nabi dibawakan. Ya, nah, Nabi apa namanya? Nah, mandi, Ibnu Mas'ud menutupi. Ya, kadang perlu ada yang menutupi. Dia menutupi Nabi sebagai sutrahnya, sebagai nah. Nah, Taib. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Dan memang beliau terkenal dengan ya sahibun alain wal wisadah wal madharah sahibun na'lain pembawa apa? dua sandalnya Nabi sahibun na'lain wa al wisadah ada sebuah kisah sedikit tentang Al-Qamah ini muridnya siapa tadi? Ibnu Mas'ud. Ya. Akhraja Al-Bukhari rahimahullah. Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Al-Qamah cerita. Punya cerita ini Al-Qamah tu Syam. Saya masuk ke Syam. Masuk ke Syam, Palestina. Fa itu rakatain, saya sholat dua rokaat di Syam. Fakultu saya berdoa kepada Allah, Allahumma yassirli jalisan soliha. Ya Allah mudahkan untukku teman duduk yang soleh. Dan itu nikmat ikhwan. Termasuk diantara perkara yang perlu kita minta pada Allah subhanahu agar kita mendapatkan al-jalis as-salih, teman duduk yang apa? salih dan dilindungi kita dari al-jalis as-su, teman duduk yang buruk. Berdoanya Al-Qamah. Faraitu syaikhan mukbila. Setelah saya doa, ada orang tua datang, syekh datang mendekat. Falam madana, ketika syekh ini mendekat, kultu saya ber berkata dalam diriku, bergumam. Apa kalau berkata dalam diriku? Ya. Dalam hati. Ya. Hah? Berkata sendiri. Ah, berkata sendiri. Terbetik dalam hati. Nah. Arju an yakuna Allah, Ah, semoga Allah kabulkan doa saya. Ini orang datang membawa gembar, berita gembira. Ya. Untuk saya tahu siapa teman duduk saya yang baik. Kala Syekh yang yang mendekat ini bertanya, "Man anta?" Aina anta dari dari mana kamu? Kultu min ahli Kufah. Saya dari Kufah. Dari Kufah. Ya. Terheran ini Syekh. Afalam yakun fikum sahibun na'lain. Ada apa kamu ke sini? Bukankah di Kufah ada sahibun na'lain? Siapa yang dimaksud? Ibnu Mas'ud. Ya. Alam yakun fikum sahibun na'lain wal wisada wal madhara. Bukankah di tempat kamu itu ada Ibnu Mas'ud maksudnya demikian. Kenapa jauh-jauh ke sini? Iya. Subhanallah. Memang itu ijabahnya dari Allah berarti. Jauh-jauh ke Syam, ya, dapat berita ini. Langsung kembali. Dan Alkomah ini menjadi salah satu murid utamanya Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzali. Nah, Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Itulah Ibnu Mas'ud sosok yang ya sangat dekat dengan Nabi Ali sallallahu wasallam. Yulazim Rasul Ali sallallahu wasallam. Ya, mulazamah dengan Nabi luar biasa. Kalau kemudian muncul pertanyaan, apa pengaruhnya? Kedekatan dengan Nabi, kebersamaan dengan Nabi, ya, tentu sangat besar pengaruhnya. Pengaruh dari sisi sifatnya, pengaruh dari sisi cara bicaranya, pengaruh dari sisi dalamnya ilmunya. Nah, kalau tadi ditanya atau kalau antum ditanya siapa dulu yang masuk Islam? Ibnu Mas'ud atau Umar bin Khattab? Ibnu Mas'ud. Ya. Karena beliau menyaksikan masuk Islamnya Umar bin Khattab. Secara keutamaan Umar lebih apa? Lebih utama dari Ibnu Mas'ud. Ya, tetapi Ibnu Mas'ud subhanallah dimuliakan oleh Umar bin Khattab. Sangat dimuliakan. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ya. Itu sekilas tentang bagaimana mulazamah beliau terhadap Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Faedah yang bisa kita ambil, ya, hendaknya kita berusaha untuk mencontoh beliau, mencontoh beliau. Ya. Bermula zamah dengan dengan Rasul Ali Shallallahu Wasallam di masa beliau wafat tidak mungkin, tetapi kita bermula zamah dengan kita membaca hadis-hadis beliau, sirohnya beliau, dan pewaris beliau. yakni para ulama ya. atau yang membawa ilmu ya Alkitab wa As-Sunnah. Satu hal juga penting untuk kita ambil pada kesempatan kali ini, ya. bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu min fadailihi di antara keutamaannya beliau seorang tokoh yang ahli dalam Al-Qur'anul Karim dan memiliki inayah kabirah bil Qur'an perhatian yang besar terhadap Al-Qur'anul Karim Nabi pun alaihi salatu wassalam berpesan. Berpesan. Untuk kita mengambil Al-Quran dari Ibnu Mas'ud. Rawa Al-Bukhari rahimahullah wa Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Rasul bersabda, Khudul Qur'ana min arba'atin. Ambillah Al-Quran dari empat orang min Abdullah dari Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud wasalim maula Abi Hudzaifah wa Mu'adz kemudian Mu'adz bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab dan Ubay bin Ka'ab ini pesan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Pesan Nabi wahyu atau bukan? Wahyu menunjukkan bahwa beliau beliau ini punya kelebihan punya kelebihan. Khuzul Qur'ana min arba'atin. Ambillah Al-Quran dari empat orang. Abdullah min Abdullah bin Mas'ud. Wa Salim maula Abi Hudzaifah. Wa Mu'ad bin Jabal. Wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Demikian riwayat Al-Bukhari rahimahullah dan juga riwayat Imam Muslim. Nah. Dan kita telah mendengar ucapan Ibnu Mas'ud tadi. Beliau mengambil Al-Quran dari Nabi berapa? 70 surat lebih langsung dari mulut Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Bahkan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Sampai Rasul alaihi salatu wassalam sebagai sosok yang diturunkan Al-Qur'an kepada beliau, ya. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam melalui perantara malaikat Jibril malaikat Jibril langsung mendengar dari Allah Subhanahu wa taala di sautin wa harfin. Di ya. sautin wa harfin. Ya. Jadi malaikat Jibril mendengar langsung dari Allah di sautin wa harfin. Mendengar saut Rabbul Alamin. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasul membaca sebagaimana diturunkan. Nah, Tentu Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah yang terbaik dan paling sempurna. Bersamaan dengan itu Nabi suka untuk mendengar bacaan dari Ibnu Mas'ud. Nah, karena memang kesempurnaan yang Allah berikan kepada Ibnu Mas'ud fil qira'ah wa fit tajwid dalam bacaannya yang demikian indah. Demikian baik. Ya. Sampai Rasul Ali Shallallahu Wasallam suka untuk mendengar bacaan dari Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan juga Muslim. Akhraja Al-Bukhari rahimahullah Muslim. Dan juga yang lain. Dari Ibnu Mas'ud. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepadaku. Iqra' alayya Wahai Ibn Mas'ud, bacalah untukku. Kamu baca, saya dengar. Kul Kultu saya berkata, Ibn Mas'ud heran. Aqra'u alaika wa alaika unzil. Ya Rasulullah, saya bacakan Al-Quran untukmu, padahal Al-Quran turun kepadamu. Kala kata Nabi, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Saya suka untuk mendengarkan bacaan Al-Quran dari selain aku. Nah, mendengarkan bacaan Al-Quran juga ibadah. Ini dalilnya. Rasul mendengar bacaan dari orang lain. Ya. Mendengar dari bacaan orang lain atau mendengar dari kaset. Ya. Nah, untuk mentadaburinya, mendengarnya. Nah, orang kadang capek ketika membaca manusia. Ya. Ketika capek, ya mendengar dari orang lain atau mendengar dari asyidifah. hari minal ibadah. Wa taqarrub ilallah. Termasuk di antara bentuk ibadah dan taqarrub ilallah. Di antara dalilnya Rasul Ali salatu Wasallam yasma' min nah min Ibnu Mas'ud. Juga bagaimana para sahabat dulu mendengar dari siapa? Rasul Ali Alaihi Wasallam Bagaimana para jin mendengar dari Rasul alaihi salatu Wasallam. Taib. Demikian kata Nabi Ali Shallallahu alaihi Wasallam. "Fa ini uhibu an asma'ahu min ghairi." Saya ingin saya suka untuk mendengar Al-Qur'an dari selainku. tu alihi surat An-Nisa, saya bacakan kepada beliau surah An-Nisa. Nah, dari awal saya baca hatta balagat sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, "Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida." Sampai pada ayat ini. Nah, menceritakan tentang hari kiamat. Bagaimana ketika kami datangkan untuk masing-masing umat syahid saksi dan kami jadikan engkau sebagai, sebagai, sebagai saksi atas mereka semua. Kalau Nabi mengatakan amsik, amsik atau hasbuk, cukup. Faida ainahu tadrifan. Ketika saya melihat Rasul ternyata beliau sudah menangis. Ya. Menangis mendengar bacaan Ibnu Mas'ud. Nah, mentadaburi apa yang didengar oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, beliau pernah berkata, ya, Naam. man sarrahu an yaqra al-Qur'ana ghadban dalam sebagian riwayat ghadban tariyan kama unzil fal yaqra ala qiraati ummi ibni ummi abdin fal yaqra ala qiraati ibni ummi abdin Naam Riwayat Imam Ahmad bin Hambal Rasul bersabda man sarrahu siapa yang suka an yaqra'a untuk membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an ghabban. Ghabban dalam riwayat ratban tariyan, basah, baru ya. Jadi betul-betul ya, seperti diturunkan, baru diturunkan. Fresh ya. Ghabban tariyan. Ya dengan bacaan yang benar, bacaan yang sesuai ketika diturunkan ya. Kama unzil sebagaimana diturunkan fal yaqra'hu maka hendaknya dia membacanya seperti bacaannya Ibni Ummi Abdin. Ibni Ummi Abdin yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nah, Pelajaran bagi kita ikhwan. Ya. Kenapa? Ibnu Ummi Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Karena beliau terkenal dengan Ibnu Ummi Abdin. Karena ibu beliau adalah eh, ibnu Ummi Abdin. Ummi Abdi, eh, Ummu Ummu Abd. Ya. Ummu Abdin. Ibnu Ummi Abdin. Ma'ruf dengan itu. Pelajaran bagi kita, ikhwan, adalah memberikan inayah kepada Al-Quranul Karim. Ini contoh toladan dari Rasulullah SAW juga kepada siapa? Ibnu dari Ibnu Mas'ud. Ya. Perhatian tentang Al-Quran, bagaimana membaca dengan bacaan yang baik, dengan bacaan yang benar. Kemudian bukan hanya sekedar bacaan, tetapi juga mentadaburi ma'anil Quran. Rasul Ali Shallallahu Wasallam mentadaburi dari bacaan Ibnu Mas'ud, yakni sampai beliau menangis. Alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan beliau yang lain, kita masih menyebutkan ya, biografi Ibn Mas'ud. Beliau ini sosok yang sangat kuat di dalam berpegang dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dan sosok yang sangat mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi memang pengaruh duduk dengan Nabi, mulazamah dengan Nabi yang cukup lama ini luar biasa tampak pada Ibnu Mas'ud. Ya. al-Bukhari fi sahihih. An Abdurrahman bin Yazid Diriwayatkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dari Abdurrahman bin Yazid berkata, "Sa'alna Hudzaifah." Kami bertanya kepada Hudzaifah, Hudzaifah bin Yaman, an rajulin tentang seorang sahabat yang qaribu samt wal hadi. Sifat perilaku ya mungkin termasuk cara jalannya, cara duduknya, ya. yang mirip dengan Nabi. Itu siapa? Para tabiin sudah tidak bisa lagi berkesempatan untuk bertemu dengan Rasul Ali Sallallahu Wasallam. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mereka seperti ini. Adakah sahabat yang paling mirip dengan Nabi Ali Sallallahu Wasallam? Dijawab oleh Hudaifah. Ya ma a'rafu ahadan aqraba samtan wa hadiyan wa dallan bin nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni ummi abdin a'rafu, saya tidak tahu ahad seorang yang aqrabu lebih dekat samtan wa hadiyan ya. nah samtan yang manzar yakni penampakannya, pakaiannya, cara berjalannya, samt. Wahadian hadian yang tariqah. Tariqah. wadalan dan juga petunjuknya ya, melebihi ibnu ummi abdin lebih daripada ibnu ummi abdin pengakuan Hudhaifah ini menunjukkan bahwa Ibnu Mas'ud ini orang yang sangat tamasuk dengan Rasul Ali salatu Ya. Nah, yang bisa dicontoh, dicontoh. Nah, karena ada yang tidak bisa. Dalam arti itu kekhususan Nabi Ali salatu Ya. Nah, Nabi menikah lebih dari berapa? Dari empat. Ini khususiah Nabi Ali salatu Ya. Atau mungkin ya tingginya Rasul, warna kulit itu sesuatu yang tidak bisa. Iya. Tetapi cara jalannya beliau, cara duduknya beliau, cara makannya beliau, cara berbicaranya beliau, itu semuanya sesuatu yang bisa dicontoh, bisa ditoladan. Nah. Wabillahi taufiq. Thank <coughs> Itu kesimpulannya ikhwati al-kiram rahiman rahimakumullah. Jadi beliau ini sosok yang eh, sangat-sangat uh, sangat -sangat mentoladani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Insyaallah kita lanjutkan uh, di pertemuan setelah ini masih membahas masuk sedikit sebelum nanti kita masuk kepada uh, kisah yang lain insyaallah taala. Nah, naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.